iman kepada Allah Jalla wa Ala yang beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita memiliki sebuah target tertentu dalam menghadapi atau mengalami suka dan duka kehidupan bukan terkait suka dan dukanya. Target yang harus kita cari, satu poin yang harus kita dapatkan dalam semua keadaan. Baik dalam suka maupun duka, terutama ketika sedang berduka. Terutama ketika berbagai macam cobaan hidup mendera. Terutama ketika diuji dengan berbagai macam himpitan-himpitan hidup. Tidak mungkin mengelak. Wajib kita lalui, harus kita hadapi. Maka satu hal yang wajib kita capai yaitu as-sa'adah. Kita harus mendapatkan, harus meraih, harus mencapai sebuah kebahagiaan ketika mendapatkan ujian hidup yang bertubi-tubi. Ketika mengalami berbagai macam musibah, cobaan, bala, barakallahu mencapai sebuah kebahagiaan. Ini yang membedakan antara muslim dengan yang lain. kalau kondisi lapang kondisi penuh kenikmatan, kondisi berlimpah anugerah. Orang merasa bahagia dengan itu. Bahagia dengan kenikmatannya, bahagia dengan kelapan hidupnya, bahagia dengan berbagai macam kemudahan yang dia dapatkan, berbahagia dengan limpahan anugerah yang dia dapatkan yang dia capai. Dia bisa mengatakan aku bahagia dengan itu. Barakallahu fikum. Namun untuk bab yang satunya lagi dikasih ujian, dikasih cobaan, dikasih musibah, datang mendera, silih berganti, bertubi-tubi, merasakan kegelisahan, guna-gulana, semitnya hati, himpitan hidup, himpitan ekonomi, dan berbagai macam cobaan-cobaan yang lain yang dihadapi seorang insan. Dikala itu susah orang mengatakan aku bahagia. Dia akan merasa merana, dia akan merasa menderita, dia akan merasa sedang tidak berbahagia. Padahal seorang muslim berkhusus dia bisa menggapai seadahnya menggapai kebahagiaannya ketika datang bertubi-tubi cobaan mendera dia. Namun perlu diterangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan as-sa'adah di sini. Kebahagiaan di sini. Ikhwan ketahuilah as-sa'adah kebahagiaan dalam pandangan agama Islam, dalam pandangan Islam itu bukan semata saada duniawiya. Bukan semata-mata bahagia dunia. Bukan semata saada bil umur duniawiyah. Bukan semata bahagia dengan perkara-perkara duniawi materi. Bukan hanya itu itu satu bagian kecil kebahagiaan selama perkara duniawiyah tadi mubah atau bukan perkara yang muka. Nah, itu kebahagiaan. Di sebagian dalam sebuah hadis Indah bin Hibban dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya kata beliau sallallahu alaihi wasallam arba'un minas sa'adah ada empat perkara yang termasuk as-sa'adah kebahagiaan. Yang pertama al-baitul wasi' rumah yang luas. Orang bahagia dengan itu. Yang kedua al-markabul hani kendaraan yang nyaman, tunggangan yang nyaman. Orang bahagia dengan itu. Yang ketiga, al jaru saleh. Tetangga yang baik, tetangga yang saleh. Dia bahagia dengan itu. Yang keempat, al maratus salihah. Istri yang salehah. Dia bahagia dengan itu. Naam, itu satu bagian dari kebahagiaan. Adanya rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik, istri yang soleh yang mendampingi. Nah, itu minha satu bagian dari kebahagiaan para fikum dengan catatan selama itu semuanya mubah bukan perkara yang mungkar bukan perkara yang haram para fikum namun <clears throat> di sana ada yang namanya puncak kebahagiaan puncak kebahagiaan. Juga dibahasakan dengan usul as-sa'adah. Pokok-pokok kebahagiaan, inti kebahagiaan, dasar asas kebahagiaan. Yang dengan tiga perkara itu eh, apa dengan dengan eh, perkara-perkara itu barakallahu fikum seorang hamba akan mendapatkan seadanya dan betul-betul sa'adah hakikiyah hakiki bahagianya selama hidup di dunia bahagia terkait dengan urusan dunia wiyahnya bahagia terkait dengan urusan diniyahnya bahagia terkait dengan perkara ukhrawiyahnya di kiamah nanti bahagia dalam kondisi dia lapang bahagia. Dalam kondisi dia diterpa berbagai macam cobaan bahagia. Ini yang dicari seorang muslim. Ini yang penting diusahakan, diperjuangkan, digapai, diraih, dimiliki seorang muslim. Meskipun dia diterpa berbagai macam cobaan, dia bahagia dengan ini semuanya. Ikhwan fiddin azakumullah Al-Imam Ibnu Qayyim al jauziyah rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Fawaid di halaman 17 ketika membahas sebuah faedah jalilah faedah yang sangat mulia tentang usulus sa'adah pokok-pokok kebahagiaan inti kebahagiaan asas kebahagiaan prinsip kebahagiaan puncak kebahagiaan kata beliau rahimahullah taala al usul allati in bana 'alaiha سعادة العبد ثلاثة ولكل واحد منهما ضد فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده Belum mengatakan Adapun usul Pokok-pokok prinsip-prinsip dasar-dasar asas-asas yang dibangun di atasnya kebahagiaan seorang hamba ada tiga kalau tiga ini terpenuhi pada seorang hamba ada pada seorang hamba maka dia telah memiliki asas, pondasi, prinsip, puncak kebahagiaannya. Menggapai semua saada dalam semua keadaan, dalam semua kondisi dengan tiga ini. Belum mengatakan masing-masing dari tiga ini ada lawannya. Barang siapa yang kehilangan satu prinsip ini, dia akan jatuh dalam lawannya. Barakallahu Lawannya ini yang membuat dia syakawah, sengsara, menderita, merana yang sesungguhnya di dunia merana terkait dengan diniyahnya merana terkait dengan ukhrawiyahnya juga merana maka mau tidak mau harus ada tiga pokok ini supaya mendapatkan seadanya dan jangan sampai jatuh pada lawannya supaya jangan sengsara selama-lamanya. Kata beliau rahimahullah yang pertama at-tauhidu wa dhirtuhu syirik ketauhidan lawannya kesyirikan was sunnatu wa dhirtuha al bid'ah yang kedua sunnah lawannya adalah bid'ah wa ta'atu dan ketaatan ketaatan kepada Allah Wadidduha al maksiyah Lawannya kemaksiatan Ini tiga pokok Usul thalatha Tiga pokok Dibangun di atasnya Semua saada seorang hamba Tauhid Tambah syirik Sunnah Tambah bid'ah Ta'ah Tambah kemaksiatan Ketika seorang hamba memiliki tauhid yang murni, betul-betul dia mengesahkan Allah dan perkara ibadah, memurnikan ibadahnya untuk Allah semata tanpa ada kesyirikan e, padanya. Ketika seorang hamba betul-betul termasuk sunnah, itiba'us sunnah, berpegang dengan bimbingan sunnah, mengikuti bimbingan sunnah, Ajaran Nabi kita Muhammad SAW tanpa ada penyimpangan sama sekali, nggak ada bid'ah sama sekali. Ketika seorang hamba di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya tanpa ada kemaksiatan. Ketika itulah seorang hamba hasala as-sa'adata kullaha akan menggapai semua kebahagiaan dengan tauhidnya, dengan sunnahnya, dengan ketaatannya. wahid, sunni, saleh. Dan tiga poin ini harus ada dalam semua kondisi dia, dalam semua keadaan dia. Ketika dia mendapatkan kelapangan hidup, ragam kenikmatan, mendapatkan berbagai macam anugerah-anugerah ilahi, dia tetap dengan tauhidnya, tetap dengan bimbingan sunnahnya, tetap dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa ketika dia lapang. Maka dia meraih dua kebahagiaan. Bahagia dengan ni'amud dunia yang mubah, bahagia dengan kenikmatan dunia yang mubah. Dan yang paling utama dia mendapatkan kebahagiaannya yang hakiki diniahnya nah, perkara diniahnya perkara ukhrawiyahnya dengan tauhid sunnah dan ketaatan tadi barakallahu fikum dan anda wahai orang-orang yang miskin yang fakir anda wahai orang-orang yang sedang merasakan ujian dari Allah Jalla wa'ala sedang diuji dengan berbagai macam cobaan musibah himpitan hidup kerasnya kehidupan, himpitan ekonomi, serba kekurangan, diuji dengan berbagai macam bala, sakit, atau yang lain-lainnya itu. Anda juga bisa menggapai kebahagiaan Anda ketika Anda dalam kondisi itu masih dengan tauhidmu, masih dengan bimbingan sunnah, masih dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Anda muwahid sebagai seorang yang bertauhid tetap mengesahkan Allah, tetap ibadah hanya kepada Allah, ibadahnya lillahi taala ketika diterima musibah. Antas sa'id, engkau berbahagia. Engkau istiqamah ala sunnah, thabat ala sunnah, tegar di atas sunnah, masih berada di tengah-tengah sunnah. Dalam kondisi kamu diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian antas sa'id engkau berbahagia dengan sunnah ini engkau di atas ketaatan kepada Allah takarub kepada Allah mendekat kepada Allah bermunajat kepada Allah mentaati Allah beramal saleh bertakwa kepadanya tetap mengerjakan perintah agama tetap menjauhi larangan agama dalam kesolehan, dalam ketakwaan. Ketika engkau diterpa berbagai macam cobaan, antas sa'i. Engkau adalah orang yang berbahagia dengan ini semuanya. Dan seadanya bukan saadah kebahagiaan semu terkait dengan madiah materi maliyah harta benda tidak tapi yang kamu rasakan saadah hakikiyah fi qalbik di hatimu. Engkau akan tenang dalam kehidupanmu, engkau akan damai dalam kehidupan kamu. Engkau akan merasakan ketenteraman dalam kehidupan kamu, ketenangan dalam kehidupan kamu. Fi qalbik juga terkait dengan diniah kamu lurus bitaufiqillah dengan taufik minallah wa hidayatih hidayah minallah engkau lurus di atas agama yang benar meskipun banyak cobaan banyak ujian, banyak musibah. Alasan. Dan yang paling penting dia kiamah nanti pahala besar meraih Anda dengan ketaatanmu, engkau di atas sunnah dengan tauhid, engkau berhak mendapatkan jannatul na'im, surga penuh kenikmatan di malam kiamah nanti barakallahu Lebih lebih daripada itu, Anda bisa sabir muhtasib dengan tauhidmu, dengan sunnahmu, dengan ketaatan kamu dalam berbagai macam cobaan hidup Anda akan mampu sebagai sabirul muhtasib, orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang kuat, orang yang tegar, muhtasib selalu mengharapkan pahala Allah Jalla wa ala semata dikala banyak cobaan menerpa Anda. Sebentar saja engkau bertahan di situ sampai engkau meninggal dunia semua kebahagiaan kamu rasakan. Belum lagi keutamaan-keutamaan terkait dengan tauhidmu, sunnahmu, taatan kamu yang itu membawa saadah kamu selama kamu di dunia ini. Barakallahu Inilah usul as-saadah, kunci kebahagiaan di sini ini yang penting untuk kita tanamkan dalam hati yang paling dalam, dalam pikiran kita, dalam kalbu kita. Inilah yang namanya sa'adah. Dan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menjalaninya, yang memilikinya. Ini saadanya abadiyah selama-lamanya. Abad uh, eh, uh, eh, sa'adah bahagia abadi, bahagia yang langgeng dan betul-betul hakikat sa'adah. Sa'adah yang sesungguhnya, bukan yang semu. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah dikarenakan ketika seorang hamba dari barakallahu di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa ala dalam kondisi musibah menerpa dia dia betul-betul di atas jalur yang benar dia berubudiah kepada Allah Jalla wa'ala ketika ada musibah yang menerpa dirinya Ibn Bidina Azzaikumullah Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala masih dalam bukunya Al-Fawaid menjelaskan bahwasanya Allah Jalla wa ala menakdirkan menetapkan namanya qada wa qadar pada hamba-hambanya pasti mereka rasakan pasti mereka lalui pasti mereka alami itu Allah menetapkan pada hamba-hambanya tiga perkara Barakallahu fikum dan pada tiga perkara ini Allah Jalla wa'ala punya hak Yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba Namanya hakul ubudiyah Hak menghamba kepada Allah Kewajiban menghamba kepada Allah Beribadah kepada Allah Di tiga perkara ini Yang berhasil Dialah ahlu sa'adah orang yang berbahagia. Dialah yang dikatakan saleh, ahlu takwa, meraih semua fadilah, semua keutamaan yang kamu impikan, yang kamu dambakan di dunia ini dalam urusan duniawiyah terkait dengan dunia dan ukhrawiyah. Sering saya sampaikan tiga poin. Di dunia, urusan dunia, dinia ukhrawiyah. Tiga-tiganya. Itu merupakan uh, uh, ciri khas bimbingan Islam ketika membawakan keutamaan-keutamaan. Bukan semata-mata duniawi, tapi juga dinia yang paling penting dan ukhrawiyah. Kata Ibn Qayyim al jawziyyah rahimahullahu taala walahu alaihi 'ubudiyyatun fi hadhihi al-maratib kulliha. Maka Allah Jalla wa Ala memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh hamba tadi hak ubudiyah pada tiga tingkatan ini fahabbul khalqi ilaihi man arafa ubudiyatahu fi hadhil maratib fa haqqaha dan orang atau makhluk yang paling Allah cintai adalah seorang hamba yang betul-betul mengerti, memahami ubudiyah kepada Allah di tiga perkara ini. Hamba yang, Allah, eh, yang paling Allah cintai. Dia mengerti betul dan dia tunaikan hak Allah padanya. Fahada akrabul khalqi ilaih. Inilah makhluk yang paling dekat kepada Allah Jalla wa ala. Belum mengatakan wa abaduhum minhu man jahila ubudiyatahu fi hadhil maratibi fa'attalaha ilman wa amala dan sebaliknya hamba Allah yang paling jauh dengan Allah Jalla wa ala ialah seorang hamba yang jahil tidak mengerti ubudiyah kepada Allah di tiga perkara ini dia sia-siakan dia abaikan secara ilmunya dan secara amalnya barakallahu <clears throat> Tiga itu khonafidina asakumullah. Yang pertama disebut dengan ubudiyatun ni'am. Ubudiyatun ni'am. Allah Jalla wa Ala punya hak diibadai. Wajib bagi seorang hamba ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, berubudiah kepada Allah ketika ada kenikmatan-kenikmatan. Namanya ubudiyatun ni'am. Seorang hamba pasti meraih kenikmatan. Semuanya di muka bumi pasti akan meraih kenikmatan. Ada yang kehir banyak, ada yang gelis sedikit. Pasti pada kenikmatan-kenikmatan tadi Anda wahai seorang hamba Allah punya kewajiban ibadah kepada Allah namanya ubudiyatun ni'am ubudiyah ketika kenikmatan bagaimana caranya Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah memperinci Wa amma ubudiyatun ni'am Adapun ubudiyah ketika ada kenikmatan bagi yang kaya-kaya, bagi yang lapang hidupnya, lagi omber-omber, perhatikan baik-baik satu ini supaya merasa ada yang sungguhnya. Fama'rifatuhah mengenali nikmat Allah atas dirinya. Wali'atirafu biha awwala mengakui kenikmatan itu dari Allah Jalla wa yang pertama. ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه Jangan lupa bertawud kepada Allah Jangan sampai Ada dalam hatinya keyakinan Menisbahkan Menyandarkan kenikmatan Kepada selain Allah Jangan sampai. Yakinilah, akuilah, Ketahuilah dalam kalbu yang paling mendalam semua nikmat minallah jalla wa ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin minallah Semua kenikmatan yang kamu rasakan dari Allah jalla wa ala. Kenali itu, akui itu, yakini itu. Belum menegaskan yang namanya asbab banyak. Sebab orang meraih nikmat banyak. Tapi ingat semuanya dari Allah Jalla wa'ala semata. Fannikmatu minhu wahdahu. Yang namanya semua kenikmatan sumbernya dari Allah semata. Yang lain asbab saja, wasilah saja. Ini yang pertama. Kenali, yakini, akui nikmat ini minallah Jalla wa'ala bukan karena kemampuanmu, bukan karena skillmu, bukan karena uh, upaya kamu. La, semuanya minallah jalla wa semata. Thumma yang kedua, thumma thana'u biha alaihi wa mahabbatuhu alaiha. Kemudian engkau menyanjung Allah jalla wa engkau memuji Allah jalla wa atas kenikmatan di atas engkau semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Allah atas nikmat-nikmat tadi. Lesan bersyukur alhamdulillah Alladhi bi ni'matihi salihat. Alhamdulillah ala hadhi ni'mah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sanjung Allah, puji Allah, bertahmid kepada Allah dengan lesan kamu atas semua nikmat yang kamu rasakan. Dan yang ketiga, wa syukruhu bi ayyastamilaha fi ta'atih dan bersyukur kepada Allah syukur nikmat dengan cara engkau menggunakan nikmat tadi untuk ketaatan kepada Allah Jalla ala. gunakan hartamu gunakan e, kelapangan hidupmu gunakan limpahan karunia yang ada ini untuk senantiasa mentaati Allah Jalla ala untuk ibadah kamu baina kau baina rabbik hubungan kamu dengan Allah Jalla wa ala untuk muamalah kamu untuk interaksi kamu untuk akhlakiah kamu adabiah kamu infakmu sedekahmu bantu orang lain infak kepada anak kepada istri gunakan untuk mentaati Allah Jalla wa ala tiga poin ini kalau Anda penuhi Anda telah melaksanakan ubudiyatun ni'am ubudiyah kepada Allah ketika ada kenikmatan-kenikmatan Anda dikatakan sebagai abdun syakur hamba yang bersyukur dengan syukurnya kamu engkau tidak hanya mendapatkan limpahan nikmat dunia bahagia dengan karunia-wia tadi tapi Anda mendapatkan lebih daripada itu betul-betul sa'adah hakikiyah fi qalbik di hati kamu merasakan kenikmatan yang luar biasa Di lesan kamu Di hati kamu Dalam kehidupan kamu Selama di dunia ini Terkait dengan diniah kamu Uhrawiyah oh, kamu nanti Engkau berbahagia ketika nikmat datang kepada anda Ini persyaratannya Ubudiyatun ni'am Wahai orang-orang kaya Wahai yang berlimpah harta Wahai para agnia Para asaya sahibul amwal, sahib fulus, jamkan baik-baik ini. Sempurnakan bahagia kamu dengan poin ini. Ubudiyatun ni'am. Tiga poin dengan hati, dengan kalbu engkau mengenali, engkau mengakui, engkau meyakini nikmat dari Allah Jalla wa ala semata. Dengan lisan selalu bersyukur, bertahmid, memuji Allah Jalla wa ala atas semua kenikmatan dengan anggota badan engkau pergunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah untuk mentaati Allah Jalla wa'ala semata barakallahu fikum Fa'anta abdun syakur hamba yang bersyukur engkau mendapatkan saadah fi ke, saadah fi dinika wa bahagia bahagia duniawiya kamu bahagia pada agama kamu bahagia di ukhrawiyah kamu yang kedua Disebut dengan ubudiyatul ma'ayib, uh, ubudiyatul masaib. Ubudiyatul masaib. Ibadah kepada Allah Jalla wa mengabdi kepada Allah Jalla wa Ala berubudiyah kepada Allah ketika ada musibah. Ketika banyak cobaan. Ketika banyak ujian. Kala himpitan hidup mendera Anda Kala cobaan hidup bertubi-tubi menimpa Anda Di situ dituntut Anda untuk menunaikan hak Allah Jalla wa'ala Namanya ubudiyatul masaib Kalau kamu kerjakan Bahagia kamu dapatkan Terkait dengan ubudiyah ini akan dikaji insyaallah taala ba'dal maghrib nanti barakallahu Kita sekarang adan saat maghrib diteruskan kembali barakallahu fikum sementara cukup alhamdulillahi rabbil alamin.